Setelah dia baca ayat, baru kami paham mengapa dia tidak maju. Kebetulan ayatnya tentang alfil. Apa kata dia? Tarmihim bihigaratim min sigil. Faga'alahum ka'asfim ma'kul. Orang Mesir menyebut jim itu G. Makanya mereka menyebut Jamaluddin dengan Gamal Abdul Nasir. Gamal. Karena jim itu dia baca G. Kebalikan dengan orang Yaman. Kalau orang Yaman, kop itu yang disebut G. Maka mereka sebut tagabbal. Artinya sebut gubah, menyebut kubah. Nah, kalau orang Mesir, jim itu disebut G. Sedangkan qaf itu dia baca alif.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 Suaminya paham Quran, istrinya diajar. Istri ngaji, suami jadi mengikut. Nah, ini kita tidak hanya mau beruntung saja, tapi ditularkan. Cerita malam ini, an artinya cerita besar. Kalau cerita biasa saja, Al-Khabar. Khabar, bahasa Indonesia nya kabar. Ini orang nggak ngaji, susah bilang khok, Jadi dia bilang ka. Apa kabarmu? Kalau bahasa Arabnya khobar. Tapi jangan gara-gara ini besok nanya apa khobarmu. Lebay. Lebay. Tetap aja kabar. Gimana kabar lo? Kabarmu gimana? Tapi asal itu dari bahasa Arab khobar. Berita yang biasa saja. Tapi kalau berita itu luar biasa.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 Dulu Syekh Abdurrahman Sudes, Surem, sekarang ada Syekh Muaikli. Saya suka Bandar Balilah, Ih, <laughs> enak sekali nih. Saya cari ke toko di bawah Zamzam Tower. Fi CD Hagu Imam Salatul eh, Subuh. Ada CD yang Imam Salat Subuh tadi.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 Mak, aku memang tidak kori, tapi aku sudah diundang kori. Nanti saya mau foto sama Pak Kiai. Setelahnya saya tunjukkan. Lihat nih fotoku sama Kori. Tapi kau tetap tak Kori. Jadilah foto sama Kori. Tadi jumpa dengan Kori Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan.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 Yang kau makan busuk. Saya selama di Jakarta ini, di Pekanbaru saya makan sedikit. Di Jakarta sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Tadi makan. Ini nampaknya ada cara makannya. Makan, kue, makan. Masya Allah. Nampaknya kalau saya sering ikut anabak bisa gemuk saya.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 Ustaz ngitung, ya saya itu. Sekarang sudah jam setengah sebelas. Tadi saya mulai jam sembilan kurang sepuluh. Sekarang jam sepuluh lewat 20. Memang saya sudah ceramah sembilan puluh menit. Di Pekanbaru saya baru ceramah setengah jam jamaah sudah. Sudah keluar kuda, kuda nil.